إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا إلا له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Yang melahirkan kita mulai pelajaran kita masalah usul fikih kita pakai al usul min ilmin usul untuk sarahnya kita ambilkan dari sarah penulis dia sendiri yaitu al Imam wa rahimahullah taala sarah al usul min ilmi usul untuk matanya kita bacakan sedangkan untuk sarahnya cukup langsung kita terjemahkan Mukadimatul mu'alifi mukadimah mu'alif Alhamdulillah nahmadu wa nasa'inuhu wa nasa'furuh wa natubu ilaihi. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya atau kami memujinya dan mohon bantuannya dan mohon ampunan padanya. Wa natubu ilaihi dan bertobat kepadanya. Ini boleh jelaskan alhamdulillah itu adalah jumlah ismiyah mubtada dan khobar dan jumlah ismiyah dalam ilmu balaghah itu menunjukkan tatulu ala sebut wal istiqra menunjukkan tetap dan tetap Jadi ya Allah segala puji itu selalu untuk Allah Subhanahu wa taala beda dengan jumlah filia, Jumlah filia kalau dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah itu menunjukkan tajaddud makna baru. Timbul sesuatu yang baru setelah sebelumnya tidak ada. madu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah berarti kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua alasan. Yang pertama karena sifat-sifat yang luhur yang Allah miliki. Sifat-sifat mulia yang Allah miliki sehingga Allah pantas dipuji. Bagaimana kita memuji seseorang yang pemberani, yang dermawan, maka kita puji karena sifat-sifat luhurnya dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Nikmat yang tak terhitung. Maka kita pun berterima kasih sebagaimana kita berterima kasih semisalkan kita berterima kasih pada orang yang berbuat baik pada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala kita puji dengan dua alasan tersebut karena Allah memiliki sifat-sifat yang luhur dan mulia yang sepatutnya dan sepatasnya dipuji dan karena Allah memberikan melimpahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga selayaknya Allah kita puji. Wa dan kita memohon aun, memohon pertolongan pada Allah. Dan ini mencakup perkara dunia dan perkara akhirat. Wa dan kita memohon marfirah, memohon sering diartikan dengan ampunan. Namun marfirah itu diambil dari kata-kata mirfar. Mirfar itu helm atau helm baju besi. Ya, kalau baju besi, kalau perang. Assalamualaikum. Ini, ini. Oh, ada apa? Uh, eh, tolong isi ini, mas ilmi dan MPD. Oke. Okay jenan maut. setelah Dan mirfar artinya baju besi eh, atau topeng atau helm baju besi. Oleh karena itu marfirah di sini diartikan satu dunub buat tajawuz anhu menutupi dosa dan memaafkan dosa menutupi dan memaafkan kesalahan eh, bukan hanya sekedar dimaafkan jadi eh, kalau marfirah itu bukan hanya sekedar tajawuz bukan hanya sekedar dimaafkan akan tapi ditutupi sehingga orang tidak tahu nah, kita mohon marfirah pada Allah artinya kita mohon supaya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan apa yang kita lakukan dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat pada kita berupa Allah tutupi dosa yang kita lakukan sehingga orang itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi marfirah itu mengandung dua hal. Tajawus dimaafkan, tajawus artinya tidak diseksa. Ya, tajawus anhu, tajawus artinya tidak diseksa. Kita tidak diseksa karenanya dan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa tersebut. Kemudian warna tubuh ilaihi dan kita bertobat kepadanya. Perlu diketahui kalau dalam uh, khutbatul hajah riwayat khutbatul hajah itu tidak ada natubu ilaihi ya kalau disandarkan pada nabi tidak ya boleh ya tapi kalau orang mengucapkannya ya tidak apa-apa karena mengucapkan khutbatul hajah itu mustahab tidak wajib tidak harus tidak harus harus inalhamdulillah nahmatu dan seterusnya uh, bahkan di sini alhamdulillah nahmatu uh, dengan gaya yang agak berbeda Nah, dari khutbatul hajah itu laisa wajiban dan tidak wajib karena ada sebagian orang itu menganggap kalau ada <clears throat> orang kok memulai sebagian orang hulu terhadap khutbatul hajah kalau kok dan kok nggak pakai khutbatul hajah dan finapsihi fisyai nah, terus kemudian rasanya bagaimana ini tidak benar <clears throat> ya, kita harus kemudian bersifat proporsional kalau hukumnya apa dulu ya, hukumnya mustahab ya kalau tidak pakai khutbatul aja juga tidak tidak apa-apa natubu ilaihi nah, taubat itu secara bahasa maknanya rujuk secara istilah maknanya adalah kembali kepada Allah dari maksiat menjadi taat dan taubat itu di sini kata beliau kata Imam ada dua macam tobat mutlakah dan ada tobat muqayyadah. Tobat muqayyadah itu adalah tobat dalam satu dosa. Satu dosa tertentu. Padahal dosa yang lain belum ditobati. Orang punya beberapa kesalahan, dia berzina, dia berjudi. Nah, dia tobat dari eh, judinya. Namun dia tidak bertobat dari zinanya maka ini tobatnya muqayyada hanya terbatas pada satu dosa tertentu. Nah, tobat muqayyadah itu sah apakah tidak? Diterima oleh Allah ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat. <clears throat> ada yang mengatakan tidak sah. Ya, ya nggak bisa kalau cuma orang punya dua dosa, berjudi dan berzina, kok cuma uh, dia tobat dari judinya saja, nah, itu tidak sah tobatnya. Kan tapi yang beliau rajihkan di Bilalah ini alimam anata anatasihu hukumnya sah untuk kemudian dosa yang ditaubati maka sehingga boleh jadi seorang itu di satu dosa dia eh, bertobat dan di dosa yang lain dia masih kemudian melaksanakannya nah ada sebagian ulama mengatakan tidak semacam Imam Nawawi kalau Imam Nawawi di Riyadus Salihin di bab tobat dia mengatakan tidak sah tobat nah, dalam satu perkara namun perkara dosa yang lain itu tidak e, ditobati kemudian tobat mutlakah yaitu tobat dari semua dosa nah orang yang bertobat dengan tobat mutlakah inilah yang bisa disebut dengan at dan itulah salah satu ciri tobat nasuha. Tobat nasuha apa yang disebut uh, tobat nasuha itu memiliki beberapa ciri. Kata Ali Nul Qayyim ada tiga di ciri tobat nasuha. Salah satunya adalah tobat harus semua dosa. Semua dosa yang kemudian dikerjakan itu dan disesali semua. Ciri yang kedua tobat tersebut ikhlasan, khalisan lillah karena Allah Subhanahu wa taala semata dan e, yang ketiga ciri tobat nasuha itu adalah manakala kemudian ada tekad untuk kemudian tidak mengulangi bertekad pula untuk tidak mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan. Perkataan Alim Ibn Qayyim ini dinukil oleh Syaikh Salim Al-Aid Al-Hilali di Bajatun Nadhirin di Kitab Taubat. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung pada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Di sini menunjukkan bahasanya jiwa itu punya kejelekan dan dalil kalau jiwa itu punya ke kejelekan riwayat tentang khutbatul hajah itu hadisnya kalau dalil ayatnya surat Yusuf ayat 53 Inna nasa la amartum bisu jiwa itu mengajak pada kejelekan kejelekan jiwa itu kata beliau ada dua macam yang pertama adalah mendorong untuk berbuat maksiat dan membuat malas untuk berbuat ketaatan. Nah, seorang itu akan bisa terlindung dari kejelekan jiwa dengan dua hal. Kata beliau, Pertama-tama lul iman bila adalah memiliki keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamalul akli, kemudian akal yang sempurna. Kejelekan jiwa itu kita bisa berlindung pada Allah, kita bisa terjaga darinya dengan dua hal tersebut. Pertama dengan keimanan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, pada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kamalul akli berpikir yang sehat kita pertimbangkan apa dampak negatif dari perbuatan yang kita lakukan jika kita berbuat maksiat bagaimanakah akibatnya di akhirat kelak betapa ngerinya siksa Allah Subhanahu wa taala nah itu ketika orang itu memiliki dua hal ini maka dia akan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terlindung dari eh, kecintaan terhadap maksiat dan terus-menerus untuk meninggalkan hal-hal uh, kewajiban. Kemudian bahasa amalina dan berlindung dari kejelekan amal amal kita. Jadi amalina itu ada dua pengertian. Pertama al-a'mal as amal yang jelek ya, amal yang jelek boleh dimaknakan sayyati ini itu boleh dimaknakan amal yang jelek yang kita lakukan sehingga maknanya hampir mendekati dengan suri angkusina ya kan? kalau saya di akmalina itu maknanya adalah al akmal as-sayyi'ah. Amal-amal yang jelek. Maka amal yang jelek itu apa? Ya, tadi mendekati dengan suruh angfusina. Suka berbuat kemaksiatan dan malas berbuat ketaatan. Jadi bisa maknanya itu sayiatin min malina li akmalina ini takdirnya li atau makna yang kedua adalah dampak yang jelek dari perbuatan kami di itu malina bisa kemudian amal yang jelek dan bisa juga maknanya yang jelek dari perbuat dampak yang merupakan dampak dari perbuatan kami dampak jelek dari perbuatan kami kalau di sini beliau menjelaskan saya di amalina dengan penjelasan yang kedua makna yang kedua namun boleh juga dimaknai dengan makna yang pertama yaitu <clears throat> adalah dampak yang jelek dari perbuatan kita dan perbuatan kita dan maksiat yang kemudian kita lakukan itu memiliki dampak ya, dalam diri dan masyarakat, hati, lisan dan anggota tubuh. Sampai-sampai sebagian ulama salaf, Ba'dus salaf mengatakan Ba'dunas di situ adalah Ba'dus salaf Inani la ara la a'rifu asara sayati fi zaujati wa ahli. Aku tahu dampak jelek dari kemaksiatan yang kulakukan, aku bisa lihat dampaknya dalam keadaan istriku dan keluargaku. Kok istrinya kok jadi diperintah jadi nggak taat? Itu boleh jadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya. Mayadilah pala mudillalah karena siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ya, barang siapa yang Allah takdirkan untuk mendapatkan petunjuk atau barang siapa yang orang yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Wa may yudlil wa may dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. meskipun banyak orang mengajak banyak sarana mengajak dia untuk melakukan kebaikan apa maksud dari dua kalimat ini maya tidak pala mudillalah wa mayyudil pala hadiyalah maksudnya adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kemudian kita memohon petunjuk dan berlindung pada Allah dari kesesatan maksudnya adalah demikian karena Orang yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan dan orang yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka bagaimana kita? Kita mohon petunjuk pada Allah dan berlindung pada Allah dari kesesatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Di sini terjadi iltifat. Iltifat itu nah, tadi kami menjadi saya. Nahmaduhu ya, menjadi wa ashadu. Terjadi perubahan kata ganti. Itu namanya dalam istilah Nah, istilah bahasa Arabnya atau istilah ilmu balaghahnya namanya iltifat. Eh, iltifat secara bahasa artinya menoleh. Dan nah, di sini maksudnya adalah perubahan kata ganti semacam di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir malikamiddin. Domirnya apa? Gua. Nah, domirnya adalah mengandung domir Gua dia. Segala puji milik Allah Bukan orang kedua kan? Orang ke orang ketiga domirnya waib. Dan setelah itu wa iya karena butuh wa iya karena sa'id Hanya kepadamu ya Allah dari dia berubah menjadi engkau. Ini namanya iltifat. Dan secara umum iltifat itu fungsinya adalah secara umum supaya tidak menimbulkan kebosanan. Kalau kemudian searah, terus, maka orang bisa kemudian bosan. Nah, tapi ketika berubah maka orang akan akan menarik perhatian. Berubah ada pak. Nah, ini jadi untuk menghilangkan kebosanan. Lalu kalau dalam khutbatul hajah apa makna itu makna khusus, makna umum, faedahnya, fungsinya secara umum, namun nanti ada fungsi-fungsi secara khusus untuk di masing-masing kalimat. Nah, apa makna khususnya dalam hal ini? Dari mm, nahmaduhu kami, terus kemudian <coughs> kemudian kok menjadi wa asyhadu alla ilaha illallah. Ini dalam khutbatul hajat di dijelaskan juga oleh Syaikhul di kitab beliau yang lain syarat mukadimatu tafsir nah, adalah supaya kemudian lebih munasib, lebih cocok dengan tauhid kata beliau. Karena yang akan bicarakan adalah tauhid la ilaha illallah, maka lebih tepat kalau digunakan kemudian domir ashadu saya bersaksi demikian juga mungkin bisa kita tambahkan bisa kita katakan Ya karena kemudian kalau kita gunakan asyhadu itu dimungkinkan pengertiannya adalah lita diminafsi. Ya kan? Kata-kata kami itu di samping untuk menunjukkan jamak salah satu fungsinya adalah untuk mengagungkan diri. Maka itu ya tidak kemudian nggak selaras ketika kemudian membicarakan ketika kita membicarakan e, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna asyhadu? Asyhadu di sini maknanya kata beliau aku berikrar dan meyakini dengan keyakin yakinnya seakan-akan aku menyaksikannya. Nah, perlu diketahui bahasanya asyhadu itu dari kata-kata syahadah. Syahadah itu artinya melihat dengan mata kepala. Syahadah itu menyaksikan dengan mata kepala. Sehingga seorang yang mengatakan asyhadu, maka dia seakan-akan menyaksikan hal ini biainihi dengan mata kepalanya. La ilaha illallah mananya tidak ada la ilaha hakun illallah tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ada orang yang bertanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, menyebut mengakui adanya sesembahan selain Allah, adanya ilah selain Allah. Misalnya di surat Suara Allah mengatakan, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara." Janganlah kalian beribadah di samping ma'allah beribadah pada Allah ilahan akhara dengan sesembahan yang lainnya. Dan nah, di sini Allah mengakui selain Allah sebagai ilah. Maka jawabannya ada dua jawaban. Yang pertama, selain Allah itu merupakan ilah menurut anggapan orang yang menyembahnya. Merupakan ilah menurut anggapan orang yang menyembahnya. Ini cuma sekedar anggapan yang tidak benar. Ini menurut anggapan orang yang menyembahnya. bagaimana firman Allah di surat Al-Isra ayat 42. Kulau kana ma'ahu alihatun kama yakulun. Katakanlah seandainya bersama Allah ada sesembahan sebagaimana yang kalian katakan. Sebagaimana yang kalian katakan, sebagaimana yang kalian anggap. Jadi Allah menyebut selain dirinya sebagai ilah itu adalah karena mengikuti bahasa dan anggapan orang yang <coughs> memujanya. Orang yang memuja-muja dan menyembahnya. Kemudian jawaban yang kedua, selain Allah itu disebut Allah akui sebagai ilah karena dia disembah-sembah oleh yang menyembah. Dan segala sesuatu yang ada yang menyembah itu disebut ilah. Akan tapi dalam hal ini statusnya sebagai ilah itu batilah. Adalah ilah sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Bagaimana firman Allah di surat Luqman ayat yang ke-30. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Di sini ada dua sifat untuk Nabi kita. Pertama hamba. Hal ini berkenaan dengan berkaitan dengan hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasulun rasul ini berkenaan dengan hubungan Rasulullah SAW dengan kita. Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu dengan kita adalah putusan Allah, manusia mulia. Namun dengan Allah dia adalah hambanya. Dan kita mengakui bahasanya Rasulullah SAW itu hamba artinya kita menafikan kita menentang perkataan orang-orang yang kemudian punya ikut yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad dianggap kemudian punya sifat-sifat ketuhanan <clears throat> maka perkataan hamba itu menolak adanya sifat-sifat ketuhanan pada diri beliau dan kita katakan Rasul Rasul eh, untuk menolak orang-orang yang kemudian berlebihan meremehkan hadis-hadis Nabi maka katakan hadis Nabi itu harus dipahami secara historis sosiologis, antropologis dan istis yang lainnya. Intinya untuk menolak apa yang beliau katakan. Dan kita katakan bahwa Allah beliau hanya sekedar menyampaikan wahyu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Maka Allah memberikan salawat padanya dan salawat itu pendapat yang benar maknanya adalah tanahu alaihi fil malail a'la pujian Allah di hadapan para malaikat. Karena sebagian ulama mengartikan solawat itu maknanya adalah rahmat. Nah ini ada pendapat yang kurang tepat. Yang tepat, solawat itu lebih khusus daripada rahmat dan solawat adalah pujian Allah terhadap di hadapan para malaikat. Kemudian keluarga yang dimaksud keluarga di sini adalah kerabat Nabi yang beriman. Kalau kerabat Nabi yang tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak termasuk. Abu Lahab, kerabat Nabi bukan? Kerabat Nabi, paman, orang dekat. Akan tapi tidak termasuk dalam hal ini. Dan demikianlah makna Ali Muhammad jika digandengkan dengan ashab. Ya, jika kemudian keluarga Nabi itu digantikan dengan sahabat maka maknanya keluarga itu adalah maknanya adalah keluarga sahabat yang beriman. Nah jika semata-mata disebut keluarga Nabi tidak ada sambungannya maka maknanya adalah semua pengikut beliau. Paman tapi yang biasa dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka wa ashab dan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik ila yamidin sampai hari pembalasan. Di manusia atau kita manusia itu dihubungkan dengan sikapnya terhadap para sahabat itu ada tiga kelompok. Yang pertama tidak mau mengikutinya sama sekali, mengikuti para sahabat sama sekali. Nah, jelas kalau yang tidak mau mengikuti, nah itu tidak mendapatkan bagian dari selawat ini sedikit pun. Yang kedua adalah yang mengikutinya dengan baik, artinya mengikuti para sahabat, jejak langkah para sahabat, dohiron, wa batinan, zahir dan batin. Dan yang ketiga, mengikuti para sahabat namun tidak ihsan, namun tidak baik, masih pakai campur bid'ah-bid'ah dikit maka meskipun tidak seluruhnya bid'ah semua maka kalau yang kemudian mengikuti sahabat namun tidak dengan ihsan tidak dengan baik apakah kemudian berhak mendapatkan sholawat yang disampaikan di sini jawabannya berhak namun berbanding lurus dengan itibak mereka terhadap para sahabat Fahadi risalatun muhtasaratun fi usulil fikhi. Maka ini satu, satu risalah. Risalah itu buku tipis. Muhtasaratun yang ringkas. Ringkas di sini maknanya adalah sedikit lapatnya namun sudah lengkap maknanya. Karena ada yang ringkas namun tidak memuat seluruh maknanya. Namun ringkas yang beliau maksudkan di sini ringkas sedikit makna namun lengkap sedikit lafaz lengkap artinya. fi usulul fikih tentang usul fikih. Kata benaha kami tulis ala wiski al manhaj al mukarrar yang aslinya ini adalah semacam diktat ya, ini diktat yang kemudian dicetak kami tulis buku ini karena beliau pengajar dosen ya. Di Qasim di Jamiatul Imam. Kata benda kami tulis alawis kil manhaj sesuai dengan manhaj manhaj di sini maknanya kurikulum al yang ditetapkan di sana asalisa sanawiyah sanawiyah kalau istilah Setelah istilah di timur tengah itu tarap SMA kalau SMP itu istilahnya mutawa sitok Mukarrar adalah mukarrar sebagai mukarrar, mukarrar itu buku wajib, buku teks wajib. Lisanah salisa untuk kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 para SMA. di ma'ahid al-ilmiyah dalam di ma'had-ma'had ma'had ilmiah Jadi kalau kemudian misalnya kalau di Medina itu ada ma'had haram ada ma'had uh, eh, ma'adil haram kalau di Mekah itu ada uh, ada dua ada tiga ada tiga ma'had ma'had haram kemudian ma'had darul hadis terus ma'had robitoh Nah kalau ma'had istilah ma'had di, di sana itu ma'had itu ada ya ada mutawasita sama sanawiyah. mutawasita sama sanawiyah. Kalau di Madinah itu ma'ad ada satu ma'adil haram ma'ad haram an-nabawi. kalau ma'adil haram itu belajarnya di masjid. Ma'adil haram di ya, di Madinah ada ada satu namun belum lama baru tiga tahun eh, mahat Masjidil Haramnya di Madinah kalau sudah lama itu Mahat Haram yang di Mekah Wasamainah dan kami uh, beri nama al-usul min ilmu usul yang pokok-pokok yang dasar-dasar dari ilmu usul usul fikih maksudnya As'alullah kita meminta kami minta pada Allah ayat ja'ala amalana khalisan amal kita ini adalah ikhlas lillah karena Allah nafian bermanfaat untuk hamba-hamba Allah innahu qaribun mujib sesungguhnya Allah itu maha dekat mujib dan mengabulkan dan masuk pada usul al-fikhi Usul fikhi yurafu ini Al-awalu bi'tibari mufradaihi Ay bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin Fal usulu jam'u aslin Wa huwa ma alaihi ghairuhu Wa min dhalika aslul jidari Wa huwa asasuhu wa aslu sajarati alladhi yatafara'u minhu arsanuha qala ta'ala wa masalu kalimatin tayyibatin kasajaratin tayyibatin asluha fabitun wa far'uha fis sama'i wal fikhu lughatan al fahmu wa minhu qauluhu ta'ala wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Definisi usul fikih. Usul fikih yu'arafu diberi definisi biktibara ini dengan dua sudut pandang. Pertama, biktibari dengan sudut pandang mufrodaihi dua katanya, dua kosa katanya, yaitu usul dan fikih. Artinya biktibari dengan melihat kata arti usul dan arti fikih. Fal usul maka usul itu jamak dari aslun. Aslun itu kalau terjemah bahasa Indonesia banyak sekali. Bisa kaidah, bisa prinsip, bisa nah, dasar. Namun kalau pengertiannya secara istilah wa wa ma yubna alaihi ghairuhu sesuatu yang menjadi dasar untuk yang lainnya. Sesuatu yang menjadi dasar untuk yang lainnya. Dibangun di atasnya yang lainnya. Untuk terjemah enaknya sesuatu yang jadi dasar untuk yang lainnya. Jadi usul itu kalau demikian boleh diartikan prinsip? Boleh diartikan prinsip. Pas apa enggak? Hah? Hah? Kurang pas. Kurang pas. Suatu yang dibangun menjadi dasar untuk yang lainnya. Wa min dzalika aslu jidari contoh kalimatnya, kalimat dalam bahasa Arab, contohnya adalah aslul jidar. Jidar itu tembok, aslul jidar itu pondasi. Pondasi itu disebut aslul jidar. Wawa suhu, yaitu pondasinya tembok. Wa aslul sajarati aslul sajarah, sajarah itu pohon aslul sajarah itu batang pohon karena apa? Ya tafara'u minhu arsanuha. Bercabang dari batang itu dahan-dahan. Dahan melekat. <coughs> Dasarnya dahan adalah batang. Artinya seandainya tidak ada batang, tidak ada tidak ada dahan. Berarti dahan itu dibangun di atas eh, batang. Contohnya firman Allah di surat Ibrahim ayat yang ke-24 Allah mengatakan bahwa masalu kalimatin tayyibatin permisalan kalimat tayyibah kalimat tayyibah di sini maknanya la ilaha illallah, tafsirnya la ilaha illallah. Permisalan kalimat tayyibah itu la ilaha illallah dalam hati seorang mukmin. Itu kata Allah kasajaratin tayyibatin sebagaimana sajarah tayyibah seperti pohon yang tayyibah pohon tayyibah itu maknanya pohon kurma dimana pohon kurma ini seluruhnya bermanfaat ya, orang-orang Arab itu memanfaatkan seluruh bagian dari pohon kurma ini hampir tidak ada satupun bagian dari kurma yang tidak ada manfaatnya atau mungkin kalau permisalan yang dekat untuk tempat kita ya seperti pohon kelapa. Hampir tidak ada bagian dari pohon kelapa ini yang tidak ada manfaatnya. Yang belum jadi kelapa jatuh itu pun bisa jadi mainan. mainan anak TK bisa apa namanya? Hah? Oh, semuanya bermanfaat. Maka Allah mengatakan permisalan la ilaha illallah yang terhujam kuat dalam hati seorang mukmin itu sebagaimana pohon kurma yang seluruhnya menghasilkan manfaat. Asluha sabitun batangnya itu kokoh. bapak uhafis sana dan cabang-cabangnya itu ada di atas. Wal fikhulugotan dan fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu. paham Contohnya fikih yang maknanya paham, contohnya bisa dilihat di surat Toha ayat 27 dan ayat 28. <coughs> Nabi Musa mengatakan wahlul uqdatam milisani dan ya Allah uraikanlah uqdatan ikatan yang ada dalam lisanku. Dia minta berdoa pada Allah supaya kemudian ikatan yang ada di lidah beliau itu terurai karena beliau itu Nabi Musa itu secara fisik ngomongnya itu jelas ini beliau itu jelas jadi tentu kemudian mungkin perkataannya mungkin ada ya didengar oleh orang itu mungkin tidak begitu jelas karena karena kecelatan beliau. Maka ketika Allah meng mengangkat beliau sebagai rasul, maka beliau minta, "Ya Allah, wahlul 'uqdatam milisani." Uraikanlah ikatan yang ada dalam lidahku. tahu kauli jika kemudian ini terurai, celat itu yang nggak begitu keterlaluan. Kalau orang tuh celat sekalian, ya, nah, bisa kemudian mungkin bisa orang tuh salah paham. Maka jika kemudian terurai atau berkurang atau bahkan mungkin hilang, ya kauli maka mereka bisa paham terhadap ucapanku. Oleh nah, karena itu, Nabi Musa minta agar Harun juga diangkat sebagai utusan Allah. Karena beliau itu yang bicaranya lebih fasih. <clears throat> Artinya uh, tidak jelas seperti seperti Nabi Musa. Nah, itu makna secara bahasa. Kemudian secara istilah dalam ma'rifatul ahkami syar'iyati al-amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyati secara istilah fikih secara istilah ini istilah untuk fikih ma'rifatul ahkam syar'iyyah mengetahui hukum-hukum syar'i al amaliyati yang bersifat amali artinya hukum amali hukum amali itu artinya bukan berkaitan dengan akidah karena ada hukum iktikodi dan ada hukum amali biadilatnya atau siliyati dengan dalil-dalil yang inci. Artinya sehingga ini menunjukkan bahasanya eh, fikih itu makna istilah lebih sempit daripada fikih dalam makna bahasa. Ya, makna bahasa paham Asal orang paham maka dia fikir, Akan tapi fikir secara istilah, yaitu maksudnya di sini istilah fukoha, istilah ahli fikih. Itu lebih sempit. Dan itu secara umum istilah-istilah syar'i itu seperti itu. Secara umum istilah-istilah syar'i itu makna istilah itu lebih sempit daripada makna bahasa secara umum demikian. Misalnya sholat, maknanya secara bahasa doa. Secara istilah lebih sempit, doa yang khusus yang diletakkan pada gerakan-gerakan tertentu dan sebagainya. Akan tapi ada beberapa istilah itu makna istilah lebih luas daripada makna bahasa. Contohnya misalnya iman. Contohnya iman. Menurut bagian ulama, iman secara bahasa maknanya tidak, Maknanya tasdik, percaya. Maknanya percaya. Letaknya di hati. Secara bahasa iman tidak ada tidak terletak di mulut dan tidak terletak di anggota tubuh. Karena maknanya tasdik, maknanya percaya. Eh, tapi makna secara istilah ya, kaulun wa amalun kaulul lisan wal kaul wa kaulul qalbi wa kaulul lisan amalul qalbi wa amalul jawari atau dengan bahasa yang lainnya iman itu keyakinan hati ucapan lisan amal anggota tubuh mana yang lebih luas makna istilah atau makna bahasa mana istilahnya Iman secara istilah ada di mulut, ada letaknya ada yang di mulut, ada yang letaknya di anggota tubuh, di samping ada yang letaknya di hati. Sedangkan makna iman secara bahasa pasti Percaya. Cuma letaknya di hati kok. Sehingga iman dalam hal ini itu maknanya lebih maknanya secara istilah lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Tapi umumnya Rata-rata makna istilah itu lebih sempit daripada makna bahasa umumnya. Contohnya fikih. Pastilah dan secara istilah makrifatul ah, eh, ya. Mengetahui hukum-hukum syar'i amali bukan berkena, tidak berkenaan dengan akidah dengan dalil yang rinci. Salat itu wajib, dalilnya waqimus salat. Ini dalilnya rinci. Karena dalil itu ada dua macam. Ada dalil rinci dan ada dalil global. Dalil global itu perintah. Al-amr. Itu dalil global. Kalau fikih itu membahas dalil rinci. Sedangkan dalil global itu dibahas oleh usul fikih. Yang bahas amar, yang bahas nahi, yang bahas perintah, bahas larangan itu usul fikih. Kalau nah, dalil rinci, jadi pembahasannya fikih. Fal muradu biqaulina ma'rifatun al ilmu wa dhannu anal idrakal ahkamil fikhiyati qad yakunu yakinan wa qad yakunu dhaniyan kama fi min masailil fikhi Wal murad bi qaulina al ahkami syar'iyati al akamu al mutalakatu mutalaqqatu minasyar'i. Kawujubi wa tahrimi Faqawaja bi al ahkamu al akliyatu Kama rifati anna kulla akbaru minal juz'i Waka ma'rifati nuzuli talli filaili filailati asyatiyati idza kana jawu sahwan Wal murad bi qaulina al amaliyati ma la yata'aqqu bil i'tiqadi ka salati wa zakati. Fa kharaja bi ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi Fala yusama dalika fikhan fil istilahi. Wal muradu bi qaulina min adillati at-tafsiliyati adilatul fikhi al makunatu bi masailil fikhi at-tafsiliyati. Fa kharaja usulul fikhi li anal bahsa fihi inama yakunu fi adilal fikhi al ijmaliyatu. Yang dimaksud makrifat itu adalah yakin dan zon dan sangkaan kuat. Di anak idro karena memahami hukum-hukum fikih, kot yakunu boleh jadi yakinan, yakin dan boleh jadi zonian, boleh jadi sekedar sangkaan. Sebagaimana fikasiran banyak dalam masalah-masalah fikih atau bahkan yang paling banyak dalam masalah-masalah fikih itu penetapan hukumnya dengan don tidak dengan yakin jika ada orang yang bertanya bukankah Allah mencela don dalam banyak ayat kenapa kok kemudian fikih kok dibangun di atas don maka jawaban Al-Imam Nusaymin di Sarah Al-Usul al Usul jawabannya adalah don yang terlarang itu adalah don yang tidak memiliki dasar. Don hmm? yang Allah larang dalam ayat itu don yang tidak ada dasarnya. Akan tapi don yang ada dasarnya itu tidak dilarang. Atau dalam bahasa bebasnya don eh, yang ada dasarnya itu don kuat. Kita punya don kuat, sangkan kuat kenapa ada dasarnya. Yang dimaksud hukum syar'i adalah hukum yang mutalak mut, uh, eh, mutalakah yang diambil dari syariat yaitu wajib dan haram. Fakor jabihi ahkamul akliyati maka tidak termasuk hukum syar'i hukum akal. Contoh hukum akal anakulla akbaru minal juz'i. Seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Satu roti itu lebih besar daripada sebagian roti satu roti itu lebih besar daripada setengah roti, ya kan? <coughs> Maka akal mengatakan yang keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Dan tidak termasuk hukum syar'i hukum adat. Hukum karena biasanya seperti mengetahui nuzuli tol, turunnya tol. Tol di sini itu maknanya di sarohnya anada anada itu embun kotun nada ada kitab namanya kotun nada kotun itu tetes kotun nada itu setetes embun ya, tahu di sini maknanya anada alariya kunufis yang ada di pagi hari embun kan Kotun nada itu tetes embun. Jadi atau di sini maknanya anada embun. Kita akan tahu bahasanya akan ada embun di pagi hari. Filailati hati jika malam itu dingin. Jika malam itu malam di musim dingin, ini misalnya kayak di Saudi ada musim dingin, ada musim panas. Kalau kita tiap hari ada embun. Kalau kita tiap hari, tiap pagi ya mesti ada embun. Dan nah, kalau kemudian di negeri yang ada musim dingin, musim panas, musim panas nggak ada embun. Ada embun itu kalau filailah satiyah. Kalau malam itu adalah malam musim dingin. Artinya musimnya musim dingin, malam di musim dingin Kira karena jauh jika cuaca itu sahwan, cuacanya itu cerah. Ini musim dingin, cuacanya cerah, tidak mendung. Maka biasanya pagi hari nanti ada embun. Kalau musim panas tidak ada embun. Yang dimaksud amalia, hukum amali adalah yang tidak berkaitan beriktikad dengan keyakinan. Contohnya sholat dan zakat maka tidak termasuk fikih secara istilah fukoha <laughs> segala sesuatu yang ia ta'alak berkaitan dengan iktikad dengan keyakinan semacam keesaan Allah mengetahui nama dan sifat Allah maka tidaklah dinamakan fikih fil istilah menurut istilah fukoha meskipun akidah itu disebut fikih menurut istilah syar'i secara umum oleh karena itu para ulama menyebut ada fikih akbar dan ada fikih asrar. Fikih berkenaan dengan akidah itu disebut fikih akbar. Salah satu bukunya Al Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya kitab masalah akidah disebut Al Fikhu Al Akbar. Fikih yang besar karena berkenaan dengan Allah. Adapun berkenaan dengan sholat itu fikih asrar. Wal muradu fi kaulina yang dimaksud dengan dalil tafsili dalil rinci ada dalil-dalil fikih al makrunah yang bergandeng dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Contohnya wajibnya sholat, dalilnya wa akimus sholat. Maka tidak termasuk fikih usul fikih. anal bahas li'anal bahas fikana pembahasan dalam usul fikih adalah dalil-dalil fikih yang ijmali. Dalil fikih yang global. Apa itu dalil fikih yang global? Amar, perintah, larangan, eh, ijma, kiat, Dalil fikih yang global. Kemudian itu sudut pandang yang pertama yaitu melihat dua kosakatanya. Atani bitibari kaunihi lakoban lihadal panwil muayyani arafu bi'annahu ilmun yabahasu an adillatil fikhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafidi fal muradu bi kaulina al-ijmaliyati al itu al-ammatu mislu kaulihim al-amru lil wujubi wa nahyu litahrimi wasihatu yaktadi tadi nufudha fakhoja bi al-adilatu at siliatu fala fi usulil fikhi illa ala sabili tamthili lil qa'idati <coughs> Wal muradu bi kai fiatul istifadati minha ma'rifatu kaifa yastafidu al ahkama min adillatiha bi dirasati ahkami al-fadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalika fa innahu bi idrakihi yastafidu min adilatil fikhi ahkamaha wal muradu bi kaulina wa halul mustafidi ma'rifatu halil mustafidi wa huwa al mustahidu Sumia mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha libuluhihi martabatal ijtihadi. Fama'rifatul mujtahidi wa surutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dalika yubahatu fi usulil fikhi Ini usul fikih bitibar dengan sudut pandang, dengan melihat usul fikih lakuban sebagai nama, lihadal fanil muayyan untuk fak fan fan di sini maknanya cabang ilmu atau fak muayyan cabang ilmu tertentu. Bayu arafu maka diberi definisi ilmu ilmu yang membahas tentang adilatil fikil ijmaliyati dalil-dalil fikih yang bersifat global kemudian bagaimanakah cara untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut dan kondisi orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut artinya ilmu usul fikih itu secara global itu pembahasannya ada tiga hmm, tiga konsentrasi pembahasan. Yang pertama tentang dalil-dalil fikih ijmali, dalil fikih yang bersifat global. Contohnya tadi perintah, larangan. Kemudian bagaimanakah cara memanfaatkan, mengambil kesimpulan dengan menggunakan dalil-dalil global itu Kemudian tentang kondisi orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Yang dimaksud dalil fikih ijmaliyah itu adalah al-qawaidul ammatu adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum. Contohnya hukum asal perintah lil wujub menunjukkan hukum wajib. Hukum asal larangan di tahrim menunjukkan hukum asal haram, hukum haram. Wasihatu sah yang tadi nufuda berarti terlaksana. Tidak perlu diulangi lagi. Dan jika kita katakan ini belum sah, artinya masih harus diulangi. Kalau kita katakan sah, maka sudah terlaksana, tidak perlu diulangi. Maka tidak termasuk dalil ijmali adalah dalil rinci. Falatuzkar maka tidak disebut nah, dalil rinci itu tidak akan disebut-sebut dalam pelajaran usul fikih ila ala sabil tamsil kecuali sekedar sebagai contoh. Contoh penggunaan hukum asal perintah adalah wajib. Ini ada perintah wa aqimus sholat Tegakkan sholat Maka menunjukkan sholat itu hukumnya wajib. Cuma sekedar contoh penerapan kaidah lil kaidati contoh untuk kaidah. Yang dimaksud kefiatul istifadah adalah tata, tata cara mengambil faedah dari dalil dalil-dalil global adalah makrifatul pengetahuan mengetahui kaifa bagaimanakah seorang itu mengambil kesimpulan hukum min adilatiha dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum berkenaan dengan lafaz latuha nah, atau wadalah wadalalatiha dan kandungan lafaz min umumin boleh jadi maknanya umum maknanya khusus dan umum itu bisa dikhususkan dengan dalil khusus ada mutlak ada mukoyat ini nanti akan kita bahas secara khusus. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Warair dalika dan lain-lain. Biidroki dengan memahami hal ini, jika orang paham mana lafat umum, mana lafat khusus, bisa membedakan, memilah-milah mana yang nasih, mana yang mansuk maka yastafidu maka dia bisa berkesimpulan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil fikih ahkamaha hukum-hukum dalil tersebut. Seorang itu akan bisa dengan baik membuat kesimpulan hukum itu setelah orang itu belajar usul fikih. Orang itu berdalil ngawur asal-asalan ketika dia tidak belajar usul fikih. Kemudian yang dimaksud kondisi orang yang mengambil faedah adalah pengetahuan tentang kondisi al-mustafid, orang yang mengambil faedah. Orang yang mengambil faedah dari dalil itu siapa? Sama dengan mustahid. Sumia di sini dinamakan dengan mustafid yang mengambil faedah karena mustahid itu mengambil faedah binasi secara langsung Binafsi secara langsung dia bisa menyimpulkan al-ahkam hukum min adilatia dari dalil-dalilnya. Beda dengan orang ya, <clears throat> yang kemudian mengikuti pendapat, mengikuti keterangan ulama, seorang mutabi ya, seorang mutabi seorang talibul ilm. Maka dia mengetahui kesimpulan hukum itu tidak secara langsung karena kemudian baca fatwa ulama. Karena baca fatwa ulama kita tahu dari dalil ini disimpulkan hukum ini. Jadi dia mengambil faedah namun secara tidak langsung. Karena yang mengambil faedah secara langsung terhadap seorang mustahid, maka mustahid disebut mustafid. Kok bisa dia mengambil kesimpulan hukum secara langsung? libuluhi martabatal istihadi nah. karena dia sudah sampai derajat istihad kapan seorang itu kemudian sampai derajat istihad ada syarat-syaratnya sama rifatul mustahidi maka mengetahui mustahid mesurutul istihad syarat-syarat seorang itu boleh beristihad syarat ketika orang itu sampai derajat istihad wahukmi dan hukum istihad dan semacam itu yubahasu dibahas dalam usul fikih Nah hukum itu akan kacau Agama ini akan rusak ketika banyak mustahid Namun belum sampai derajat istihad Artinya banyak orang kemudian mengambil dalil secara langsung dari Eh, apa mengambil hukum secara dal, langsung dari dari dalil padahal dia belum sampai derajat istihad. Nah, itu rusak. Jika kemudian nah, seorang itu beristihad, eh, seorang itu menjadi mustahid tanpa istihad. Dan itulah yang banyak di negeri ini. Nah, kalau di tempat kita di eh, di negeri ini di Indonesia banyak mustahid. Banyak mustahidnya banyak mengambil langsung dalil hukum dari dalil namun tanpa istihad mustahidun bila istihadin mustahid namun belum sampai derajat nah, belum memenuhi derajat dan syarat istihad Itu usul fikhi Jadi itu tiga uh, konsentrasi pembahasan dalam usul fikih tentang dalil ijmali tentang bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan Nah, dalil ijmali ini untuk bisa memahami dalil tafsili, dalil rinci, sehingga bisa kemudian membuat kesimpulan hukum dan tentang siapakah orang yang berhak untuk mengambil secara langsung mengambil kesimpulan hukum secara langsung dan siapakah yang belum berhak yang berhak nanti punya kewajiban beristihad yang tidak berhak punya kewajiban untuk taklit. Faedah tu usul fikhi, faedah usul fikih. Inna usul al fikhi ilmun jalilul qadri balihul ahamiyati razirul faidati faidatuhu at-tamakkunu min husuli kutratin yastati'u biha istikhrajal ahkam syar'iyyati min adillatiha ala khususin salimatin. Faedah manfaat orang belajar usul fikih. Sesungguhnya usul fikih itu adalah ilmu jari lukadri Agung kedudukannya. Balihul ahamiyati sangat urgen. Ghaziul faidati banyak manfaatnya dan hampir semua ilmu itu mesti bilangnya kayak gini <laughs> kita belajar ilmu nahwu faedah belajar ilmu nahwu nah, maka kan dibilang ilmu nahwu lul qadri balighul ahamiyati kita belajar ilmu tauhid belajar tauhid juga sama nanti akan kemudian jadi lul qadri balighul ahamiyati rozirul faidati atau bahkan kemudian ilmu-ilmu yang lain, namun kalau setiap ilmu yang lain pun mengatakan demikian. Tapi kalau kemudian ilmu din tidak syak lagi, tidak ragu lagi tentang jalul qadri, balilul ahamiyati dan ghazirul faidati, faedahnya namun kalau ilmu-ilmu yang lain ya perlu dilihat benar apa enggak? Benar penting apa enggak? Tidak semua pengakuan bisa diterima. Di sini faedahnya adalah sangat besar, sangat banyak. Karena apa? Faedah tuh faedah ilmu usul fikih atama kunu punya kemampuan min husuli kutroten mendapatkan kutroh, mendapatkan kemampuan atau memungkinkan untuk mendapatkan kemampuan ya tapi ubiha seseorang itu mampu dengan kemampuan tersebut istikhrajal ahkami menyimpulkan hukum membuat ya. kesimpulan tentang hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala ususen salimati berdasarkan dasar yang benar nah, ini yang penting kalau menyimpulkan hukum ah, banyak orang mampu nah, menyimpulkan hukum banyak orang yang mampu Namun kalau kemudian kesimpulan hukumnya adalah benar, nah itu orang yang sulit. Enggak sembarangan orang kemudian bisa demikian. Ada orang nulis, uh, saya baca itu ada orang nulis, uh, dia nulis bilangnya sistem pemerintahan menurut Islam itu kerajaan Sistem pemerintahan menurut Islam itu kerajaan. Yang sesuai dengan Islam itu ya kerajaan. Apa dalilnya? Billahi mulku samawati wal ab. Hmm. Yang Allah sebut itu kerajaan-kerajaan. Di ayat itu kalau Allah nyebut, ah, mesti kerajaan-kerajaan. Sistem pemerintahan yang sesuai dengan Islam, ya kerajaan itu yang sesuai. Nah, ini asal-asalan, wow. Kalau begitu kemudian Abu Bakar, Umar itu keliru semua. Karena sistem yang beliau pakai nggak sistem kerajaan. Padahal terlalu banyak ayat yang mengatakan mul lillahi mulkus samawati wal arab milik Allah kerajaan langit dan kerajaan Allah kerajaan bumi. Oh, berarti kerajaan. Berarti empat kelapa itu keliru semua atau bahkan Nabi itu keliru dan membiarkan kekeliruan. Karena Nabi mengatakan Bahasanya Muawiyah itulah raja pertama. Nah, ada hadis berkenaan dengan Muawiyah. Nanti mengatakan Muawiyah ini Malik raja yang pertama. Berarti sebelum itu tidak raja, bukan kerajaan. Empat khalifah keliru semua. Nah, ala ususin salimatin pakai dasar yang benar. Inilah ya yang tidak sembarangan. Wa awal man jama'ahu kafanin mustaqilin Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimallah. Tsumma taba'ahu al-ulama'u fi dzalika fa'allafu fihi at-ta'alifa al-mutanawwi'ata ma baina mangturin wa mandumin mukhtasarin wa mabsutin hatta sodafana mustaqilan lahu kianuhu wa mumayyizatuhu wa awaluman dan orang yang pertama kali mengumpulkan usul fikih kafanin sebagai cabang ilmu mustakilin yang berdiri sendiri adalah Imam Syafi'i yang nama aslinya Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Imam yang bergelar Abu Abdullah itu banyak sekali Imam Syafi'i itu Abu Abdullah Imam Ahmad Abu Abdullah Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah Tumma tabahu kemudian diikuti oleh banyak ulama Fidalika tentang hal tersebut <coughs> Maka mereka menyusun Fihi tentang usul fikih ta'alib berbagai Buku eh, Berbagai karya susunan Berbagai buku Al-Mutanawi yang beraneka ragam memang turin ada yang berbentuk prosa wa ada yang berbentuk sair, muhtatorin ada yang ringkas ada yang mabesutin ada yang panjang lebar hatta soda sana sehingga uh, eh, sorofan dan mustaqilah Hah? oh sorof seperti apa saya yang salah cetak hatta sorof Oh, di sini seadanya dal. Oh iya. Hatta sara panan mustakilan sehingga menjadi panan mustakilan cabang ilmu yang berdiri sendiri lahu kianuhu yang memiliki kian kian itu eksistensi lahu kianuhu yang memiliki eksistensi apa bahasa yang enak selain eksistensi <laughs> wa mumayyizatuhu dan eh, mumayyizah eh, keunggulan-keunggulan atau karakteristik punya eksistensi dan karakteristik tertentu. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan? ambil dari yang yakin sama dan karena kalau yang ada mendekatkan kalau masalah akidah itu yang yakin saya belum ya itu orang yang berdalil namun nggak tahu dalil karena karena don yang dikatakan mereka berbeda dengan ayat ya, tabiuna ilah dhanna mereka orang-orang musyrik itu hanya mengikuti bahan saja wal angkus dan apa yang diinginkan oleh jiwa diinginkan oleh nafsunya nah ini dan di sini bukan kemudian dan di sini dan di sini itu bukan berarti dan yang ada dasarnya dan yang dimaksudkan adalah dan yang tanpa dasar bahasa bebasnya asal-asalan. Mereka kemudian orang kemudian orang kafir itu punya sesembahan rokidul apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya Quran hadis kidul itu di puja-puja apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Kita mengimani kemudian Imam Mahdi ada dalilnya. Kok disamakan? Ya, mereka itu tidak punya dalil. Oleh karena itu lanjutnya ayat wa matah wal ampus dan apa yang diinginkan oleh jiwa. Nah, cuma cuma kemudian nafsunya saja. Jadi dalilnya. Ini sebagaimana tadi kita sampaikan, don yang tercela dalam ayat tercela itu don yang tanpa asas, tanpa dasar. Dan itulah yang orang musyrik. Bukan don yang pakai dasar, don pakai dalil. Ini loh dalilnya kayak gini. Oh berarti ini hukumnya wajib. Karena karena apa? Hadisnya bilang demikian. Eh? Hadisnya bilang demikian. Oh disimpulkan ini hukumnya wajib. Yakin ini wajib? Ya. Ada ulama sih bilang mustahab gitu loh. Ada bilang ulama bilang mustahab dia ya, ya yakin yakin banget ya enggak ya enggak begitu yakin lain dengan zatnya orang-orang Muslim nggak paham. Dia nggak paham Quran berdalil dengan Quran. Inilah masalahnya. Ini timbul timbulnya berita itu ya kayak gini nih loh. Nggak paham ayat, nggak paham hadis, berdalil pakai apa pakai hadis. Sebagaimana tadi yang saya contohkan. Berdalil dengan ayat untuk kemudian mengatakan harus ya, nggak boleh zon dalam akidah. Pasti dia nggak paham apa apa yang dimaksud zon di situ apa maksudnya. Dan di situ ada banyak orang oh, orang musyrik. Apa alasan mereka punya sembahan lata? Tidak ada alasannya. Apa orang-orang punya rasa sembahan nyirok itu? Tidak ada alasannya. Sampaikan dalil Quran, minang Quran, sunnah. Menduga nyirok itu itu Tidak ada. Loh ini kan ada dalilnya. Kalau ini don, fikir pakai don, akidah pakai don, yang ada dalilnya. Boleh, beli ijma. Ya kan? Seandainya kemudian, eh? Dan itu dah ijma. Ijma salah untuk kemudian <clears throat> menerima hadis ahad itu sebagai ini, sebagai dalil terlepas dari per, perbedaan di antar para ulama apakah itu hadis ahad itu yufidul don atau yufidul ilm namun yang jelas mereka beliau-beliau bersepakat untuk menggunakannya sebagai dalil dan don yang dalam ayat, telah dalam ayat itu adalah don yang tidak ada dasarnya oleh karena itu wamatah wal angfus atau dalam ayatnya ayat yang lain Allah mengatakan yatabiuna ila dhanna wa inhum illa yakhusun. Dan mereka di dalam mengikuti kecuali dan dan tidaklah mereka illa yakhusun kecuali hanya asal-asalan. Berarti don yang dimaksudkan itu adalah takhaus. Jadi don yang dimaksudkan oleh ayat itu takhausan. Asal-asalan. Apa asal-asalan? Don yang tidak pakai dasar.